محمد sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar kaum muslimin dan kaum muslimat semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla yang mana dengan rahmat dan karunia-Nya dan nikmat dan inayahnya kita dipertemukan kembali di Masjid Namira ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkahi umur kita, hidup kita di dunia ini sehingga bermanfaat dalam kehidupan kita ini. Kemudian yang kedua, kedua kalinya kami haturkan jazakumullah khairan kepada semua staf takmir masjid, Namira. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menganugerahkan kepada mereka taufik dan hidayahnya untuk dapat menjalankan amanah yang besar ini di dalam mengemban dakwah Islam, mengajak umat untuk kembali kepada tuntunan Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasahbihi wasallam. Pada kesempatan yang baik ini insyaallah kita akan melanjutkan kajian kita tentang sepuluh wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umat ini yang telah kita awali pembahasannya pada pertemuan bulan yang lalu yaitu dari hadis Muad bin Jabal radhiyallahu anhu yang mana beliau berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan wasiat kepadaku dengan sepuluh wasiat yang pertama adalah janganlah engkau menyekutukan Allah dengan sesuatu. Meskipun engkau dibunuh, meskipun engkau dibakar. Kemudian yang kedua, dan janganlah engkau durhaka kepada kedua orang tuamu. Meskipun mereka atau kedua orang tuamu memerintahkan engkau untuk meninggalkan keluargamu dan hartamu. Yang ketiga, dan janganlah sekali-kali kamu meninggalkan sholat yang wajib dengan sengaja. Karena sungguhnya barang siapa yang meninggalkan sholat yang wajib dengan sengaja, maka Allah berlepas diri darinya. Dan yang keempat, janganlah sekali-kali kamu meminum minuman keras atau khamr karena sungguhnya minuman keras itu merupakan pokok pangkal dari semua perbuatan yang keji. Kemudian wasiat yang kelima, janganlah engkau mendekati perbuatan maksiat karena sungguhnya perbuatan maksiat dengannya akan mendatangkan kemurkaan Allah. Kemudian yang keenam, dan janganlah engkau meninggalkan atau melarikan diri dari barisan kaum muslimin dalam peperangan di jalan Allah meskipun manusia telah banyak yang wafat. Kemudian yang ketujuh, dan apabila engkau tertimpa suatu wabah penyakit dan engkau dan engkau berada di satu negeri, maka janganlah engkau atau tetaplah engkau di negeri tersebut. Artinya jangan keluar dari negeri atau kota tersebut. Kemudian wasiat yang kedelapan dan Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, infakkanlah harta, infakkanlah kepada keluargamu dari kemampuan atau kekayaan yang kau miliki. Dan wasiat yang kesembilan yaitu janganlah engkau membiarkan mereka yakni keluargamu tanpa mengajarkan adab kepada mereka yaitu akhlak yang mulia. Dan yang ke-10 tanamkanlah rasa takut dalam diri keluargamu agar mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dua wasiat telah kita sampaikan yaitu wasiat yang pertama tentang haramnya melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun seorang dipaksa untuk mengatakan atau melakukan perbuatan syirik tapi kita dilarang mengikutinya bahkan disebutkan di sini oleh Nabi SAW meskipun engkau dibunuh dan engkau dibakar. Ini menunjukkan bahwa akidah tauhid adalah suatu yang harus dipertahankan sehingga harganya adalah nyawa seseorang dalam mempertahankan akidah tauhid yang dimilikinya. Kemudian eh, wasiat yang kedua juga telah kita bahas secara uh, detail tentang larangan durhaka kepada kedua orang tua. Uh, kemudian wasiat yang ketiga yang insya Allah akan kita bahas pada kesempatan yang baik ini yaitu sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam wala tatrukanna salatan maktubatan mutaamidan dan janganlah sekali-kali engkau meninggalkan salat yang wajib jangan engkau tinggalkannya dengan sengaja Fa inna man taraka salatan maktubatan muta'ammidan. Karena sungguhnya para siapa yang meninggalkan salat yang wajib, salat yang wajib dengan sengaja, faqad bari'at minhu dhimmatullah. Maka Allah berlepas diri dari menjaganya, dari memeliharanya. Nah, wasiat yang ketiga ini wasiat tentang permasalahan yang amat sangat penting setelah dua kalimat syahadat. Karena arkanul Islam, rukun Islam itu ada lima. Yang pertama mengucapkan dua kalimat syahadat. Yang kedua adalah menegakkan as-salah. Oleh karena itu wasiat yang disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wasiat yang ketiga ini berkaitan dengan rukun Islam yang kedua. Yaitu larangan meninggalkan sholat lima waktu. Karena sholat lima waktu adalah imaduddin atau amududdin, tiang dari agama ini. Islam tidak akan tegak dan agama seseorang tidak akan tegak dalam dirinya kalau dia meninggalkan sholat lima waktu. Nah di sini Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan wasiat kepada kita, pada setiap orang di antara kita. Yaitu jangan sampai meninggalkan sholat lima waktu yang Allah wajibkan kepada kita. Karena sholat lima waktu ini memiliki keutamaan-keutamaan yang besar. Dia adalah ibadah yang memiliki keistimewaan yang tidak dimiliki oleh ibadah-ibadah yang lainnya. Sebagaimana disebutkan oleh para ulama, di antara keutamaan Sholat lima waktu yang merupakan kewajiban bagi setiap orang muslim dan orang mukmin yang telah memenuhi syarat akil balik dan dia sebagai seorang yang mukallaf ya maka ada keutamaan-keutamaan yang besar dari sholat lima waktu ini. Di antara yang disebut oleh para ulama bahwa sholat lima waktu adalah sholat, adalah ibadah atau ibadah sholat ini secara umum adalah ibadah yang Allah perintahkan kepada semua ambia, kepada semua rasul-rasul Allah sebelum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang terakhir adalah Allah perintahkan kepada beliau dan kepada umatnya untuk menegakkan salat. Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam beliau berdoa kepada Allah azza wajalla. Beliau mengatakan dalam doanya, "Rabbi ij'alni muqimas salati wa min dhurriyyati. Rabbana wa taqabbal du'a." Rabba ij'alni Rabbi ij'alni muqimas salat. Wahai Rabbku, wahai Tuhanku, Jadikanlah aku sebagai seorang hamba yang senantiasa menegakkan sholat. Demikian pula anak keturunanku. Demikian pula anak keturunanku. Rabbi ja'alni muqimas salam min dhurriyati. Rabbana wa taqabbal du'a. Wahai Rabb, Tuhanku, terimalah, mohonkan, uh, kabulkanlah permohonanku. Ini menunjukkan bahwa Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Abul Anbiya. Beliau adalah ayah dari para nabi. Ayah dari para rasul Beliau diperintahkan oleh Allah untuk menegakkan sholat. Demikian pula rasul-rasul yang lainnya. Nabi-nabi yang lainnya. Sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Quranul Karim dalam banyak ayat. Allah menjelaskan tentang Nabiullah Ismail alaihissalam. Wa kana ya'muru ahlahu bis Dan beliau adalah seorang yang memerintahkan keluarganya untuk menegakkan sholat. Allah perintahkan kepada nabi-nabi yang lainnya. Nabi Isa alaihissalam Ketika dalam buayan beliau mengatakan waja'alani mubarakan aina kuntu dan dia menjadikan aku sebagai seorang yang penuh berkah sebagai seorang yang selalu mengajarkan kebaikan dimanapun aku berada wa ausani bis salati waz zakah dan Allah mewasiatkan artinya memerintahkan aku untuk menegakkan salat dan menunaikan zakat dan Allah menyebutkan kepada Maryam ibu Nabi Isa عليه عليه السلام عليهما السلام يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين Wahai Maryam, beribadahlah kamu kepada Rabbmu, kepada Tuhanmu, dan sujudlah dan rukuklah bersama orang-orang yang yang rukuk. Maka keistimewaan yang pertama dari ibadah solat adalah ibadah solat adalah perintah Allah kepada seluruh anbiya Allah kepada seluruh nabi-nabi Allah. Allah perintahkan mereka untuk menegakkan salat, menunaikan zakat. Ya, jadi intinya salat adalah perintah Allah atau ibadah yang Allah perintahkan kepada seluruh rasul dan nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala dan terakhir kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kita diperintahkan dalam banyak ayat Al-Qur'an lebih dari 72 tempat dalam ayat-ayat Al-Quranul Karim Allah perintahkan kepada kita untuk menegakkan sholat. Dan Allah sandingkan antara sholat dengan zakat. Karena sholat dan zakat adalah dua hal yang Sholat itu pertama menjaga hubungan seorang hamba dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Hablu minallah. Agar tidak terputus. Agar senantiasa menyatu antara Allah seorang hubungan senantiasa berkesinambungan antara seorang hamba dan Allah Subhanahu wa taala. Ini diwujudkan dalam bentuk salat. Sedangkan masalah berkaitan dengan zakat ini adalah kaitannya dengan hablum minan minan nas. Bagaimana seorang menjaga hubungannya dengan manusia dalam bentuk dia memberikan, dia menginfakkan sebagian dari hartanya yang Allah wajibkan kepada dia untuk mengeluarkan dari harta tersebut. Itu yang namanya zakat dengan syarat-syaratnya. Apabila telah memenuhi syarat, maka wajib seorang untuk mengeluarkan zakat. Atau yang kedua dengan sedekah. Sedekah yang bersifat sukarela. Ini juga dalam rangka menjaga hubungan sesama manusia. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian di antara keutamaan salat yang lainnya yang disebutkan oleh para ulama bahwa salat adalah ibadah yang ketika Allah memerintahkan dan mewajibkannya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tentu juga ada kepada umat ini yaitu Allah me mengangkat Allah memanggil Rasulnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menaikkannya ke langit yang ketujuh. Ini menunjukkan keutamaan ibadah solat. Adapun ibadah-ibadah yang lain tidak demikian. Ibadah-ibadah yang lain Allah Allah wahyukan dan perantaraan Jibril alaihissalam. Ibadah, puasa, zakat, haji dan yang lainnya. Adapun sholat tidak demikian. Ini menunjukkan kedudukan sholat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah yang dengan kehendaknya dan hikmahnya dan kebijakannya dan kekuasaannya Allah memanggil mengangkat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada peristiwa Isra dan Mi'raj. Isra yaitu perjalanan di malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ini namanya Isra. Sedangkan Mi'raj yaitu beliau dinaikkan dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Dan peristiwa ini peristiwa besar. Peristiwa yang menunjukkan kemuliaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan hadis ini menjelaskan atau peristiwa ini menjelaskan tentang keutamaan ibadah sholat. Allah perintahkan kepada beliau untuk mengerjakan sholat. Dan memanggil beliau naik ke langit yang ketujuh. Sampai ke sidratul muntaha. Yaitu batas akhir seorang hamba ataupun yang berada di bawah naik paling atas adalah sidratul muntaha. Ini batas terakhir. Sidrah itu sebuah po pohon pohon sidir, ya, pohon bidara. Seperti apa wallahu alam. Itu namanya sidratul mun, muntaha. Kemudian di antara keutamaan lain yang disebut oleh para ulama tentang salat saya salat adalah pembeda antara seorang mukmin dan orang kafir. Bahwa dari itu disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kata beliau baina rajuli wa baina syirik wal kufri tarkus salat. Yang memisahkan antara seorang yang membedakan apakah seorang itu muslim atau dia itu seorang musyrik adalah salat. Maka jangan seorang menggampangkan masalah salat lima waktu ini. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Man taraka salat faqad asyraka." Barang siapa meninggalkan salat berarti dia telah melakukan perbuatan syirik pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga disebutkan oleh para ulama di antara keutamaan-keutamaan lain dari ibadah salat bahwa ibadah salat adalah amal pertama yang akan dihisab di hari kiamat kelak. Amal ibadah pertama yang akan dihisab oleh Allah Azza wa Jalla di hari kiamat kelak bagi seorang hamba adalah salatnya sebagaimana disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sejumlah hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dan yang lainnya, awwalu ma yuhasabu bil abdu yaumal qiyamah as-salah. Yang pertama kali dihisap oleh Allah bagi seorang hamba di hari kiamat kelak adalah salat. Fa idza saluhat saluha sairu amalihi. Apabila salatnya diterima oleh Allah taala, apabila sholatnya makbulah diterima, maka semua amal-amal ibadah yang lainnya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa idha fasadat fasadat sairu amali. Namun apabila amal ibadah sholatnya itu rusak, tidak diterima oleh Allah taala, maka rusaklah semua amal ibadahnya yang yang dilakukannya. Oleh karena itu keliru orang-orang berpandangan atau yang mengutamakan sejumlah ibadah yang lain melebihi mendahului salat karena ada orang yang rajin silaturahmi tetapi dia meninggalkan salat ada orang yang rajin bersedekah tetapi dia meninggalkan salat ada orang yang rajin amar ma'ruf tapi dia meninggalkan salat dan yang lainnya dari amal-amal kebaikan maka semua amal kebaikan yang dilakukan oleh seorang hamba akan diterima oleh Allah Azza wa Jalla apabila ibadah sholatnya diterima oleh Allah. Jangan kita ini pola pikir kita terbalik. Sholat digampangkan sedangkan amalan-amalan yang lainnya diutamakan. Ini adalah satu kekeliruan. Satu kesalahan dalam memahami ajaran Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kaum muslimin dan kaum muslimat kita melihat di antara keutamaan salat bahwa ibadah salat adalah ibadah yang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan orang tua untuk menyuruh anaknya salat yaitu di saat usia tujuh tahun itu hanya ibadah salat. Adapun ibadah yang lain tidak. Hanya dianjurkan. Tapi perintah Nabi SAW kepada orang tua untuk mengajarkan untuk untuk menyuruh anak-anak mereka salat yaitu sejak usia tujuh tahun. Ini menjual keutamaan sholat. Dan perhatian yang harus diberikan oleh orang tua tentang masalah ibadah yang satu ini. Yaitu sholat. Dalam hadis riwayat Imam Abi Dawud dan yang lainnya. Nabi SAW bersabda muru auladakum bis Wahum abna'u sab'i sinin. Perintahkanlah kepada anak-anak kalian untuk sholat. Ketika usia mereka tujuh tahun. Wadribuhum alaiha wahum abna'u asyri sinin dan pukullah mereka karena meninggalkan sholat di saat usia mereka 10 tahun wa fariqu bainahum fil madaji dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka nah ini menunjukkan keutamaan ibadah sholat. maka dari itu kita sebagai orang tua yang pertama harus memberi contoh kepada anak tentang sholat. Alangkah sedihnya ketika kita melihat banyak di antara orang tua yang meninggalkan sholat. Maka tidak mungkin anaknya akan mengikuti dia untuk mengerjakan sholat. Karena dia tidak memberikan contoh yang baik kepada anak-anaknya. Atau suami kepada istrinya. Oleh karena itu sebagai orang tua harus memberi contoh kepada anak. Agar dia mengerjakan sholat. Kemudian di, satu saat usia tujuh tahun. Kita hanya sebagaimana disebut oleh para ulama menganjurkan anak kita untuk sholat dan memberikan sugesti padanya dan memberikan janji-janji Allah Subhanahu Wa Taala ya bahwa orang yang sholat akan dimasukkan dalam surga Allah surga Allah itu seperti ini dan itu kita gambarkan kemuliaan orang-orang yang mengerjakan sholat ini sebagai targhib sesuatu yang menarik mereka untuk mengerjakan sholat dan mereka tidak boleh di, dimarahi kalau kalau meninggalkan sholat ketika usia tujuh tujuh tahun ini hanya bersifat anjuran agar melatih mereka untuk sholat adapun ketika mereka menginjak usia sepuluh tahun kita anjurkan mereka untuk sholat perintahkan mereka untuk sholat dan apabila mereka meninggalkannya kita dibolehkan untuk memukul mereka Tentu pukulan di sini sebagaimana disebut oleh para ulama yaitu darbun ghairu mubarrih, pukulan yang tidak membahayakan anak. Pukulan yang bersifat mendidik anak. Ya. Dan itu tidak bertentangan dengan ajaran agama kita. Oleh karena itu, tatkala seorang tua memukul anaknya karena meninggalkan sholat, hendaknya dia pun memberitahukan anaknya kalau anak yang bertanya, ayah kenapa aku dipukul? Padahal aku ini belum wajib mengerjakan sholat. Aku belum balik, usiaku baru 10 tahun. Maka kita menjawab, Nah, yang menyuruh ayah memukulmu ini, menjewermu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beritahukan pada mereka, sehingga mereka tahu bahwa ini perintah Nabi SAW. Ya, perintah Nabi. Karena Nabi kita Muhammad SAW bersabda, perintahkanlah anak-anak kalian sholat ketika usia tujuh tahun. Dan pukullah mereka kalau meninggalkan sholat di saat usia sepuluh ta tahun. Jadi kita beritahukan informasi ini. Bahwa yang memerintahkan kita memukul, menjewer mereka itu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini bagian juga dari pendidikan. Bagaimana kita mendidik mereka. Sehingga dia pun akan mendidik anaknya di saat dia telah besar, dewasa. Dia pun akan mengikuti pola pendidikan yang kita tanamkan kepadanya sejak kecil. Jadi masalah yang wasiat yang ketiga disampaikan oleh Nabi Alaihissalam kepada kita adalah yaitu jangan sampai meninggalkan uh, solat dan sholatlah amal yang paling baik. Sebagaimana disabdakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam wa'lamu anna khaira a'malikumus salah. Dan ketahuilah bahwasanya amal ibadah atau perbuatan kalian yang paling baik adalah as-salah. Adalah as-salah. Hadis sahih riwayat Imam Ahmad bin Ambal dalam kitabnya Musnad Imam Ahmad. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian ada sebuah wasiat yang disampaikan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Kata-kata yang indah tentang masalah salat ini kata beliau. Fa'alam annahu la raiba. Ketahuilah bahwasanya tiada keraguan. Yani bagi orang beriman bahwasanya salat itu merupakan qurratu ayun al-muhibbin. Merupakan penyejuk pandangan, penenang hati bagi orang-orang yang cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa orang yang senantiasa orang yang mencintai Allah SWT dia akan mencintai ibadah sholat itu. Ya, dan ibadah sholat ini dikatakan oleh Al-Imam bin Qayyim dia adalah sesuatu yang memiliki kelezatan bagi jiwa seorang yang melaksanakannya. Ada kelezatannya yang dirasakan oleh orang yang yang sholat. Maka dari itu kita melihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sejumlah riwayat beliau adalah orang yang menikmati sholat. Al Rasul salatu wassalam pernah sholat di malam hari sendirian. Membaca As-Sab'ut Tiwal. Tujuh surat yang terpanjang dalam Al-Quranul Karim. Dalam kondisi sakit. Ini menunjukkan kecintaan beliau kepada kepada sholat. Dan bahwa sholat itu memberikan kelezatan tersendiri dalam diri seseorang. Ya, Karena dia adalah seorang mukmin. Lain halnya dengan orang munafik. Orang munafik itu disuruh sholat ibaratnya dia itu diadab. Ya. Dia tidak merasakan kenikmatan dalam sholatnya. Wa idha qamu ila sholati qamu kusala. Allah menyebutkan tentang mereka orang-orang munafikin. Kalau mereka hendak mengerjakan sholat, mereka bangun dengan malas. Ya. Yura'unan nas. Sholat yang mereka lakukan hanya untuk ria. Supaya dilihat orang, dipuji orang. Itu orang-orang munafik. Adapun orang-orang yang beriman, orang-orang mencintai Allah maka sholat adalah kelezatan tersendiri dalam diri mereka. Karena itulah saat mereka bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasul alaihissalam pernah mengerjakan sholat malam hari, sholat tahajud, sholat malam dan membaca tujuh surat terpanjang dalam Al-Qur'anul Karim yang disebut dengan As-Sab'ut Tiwal. Surah Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah, ya Al-An'am, Al-A'raf. Kemudian Al-An'am, Al-A'raf dan At-Taubah. Tujuh surat yang panjang. Lebih dari seribu ayat. Tujuh surat itu lebih dari seribu, seribu ayat. Ini menunjukkan bahwa sholat memiliki kelezatan. Kita tidak usahlah terlalu tinggi. Seorang membiasakan diri. Sholat tepat pada waktunya. Terutama yang wajib. Kemudian dia kerjakan yang sunnah-sunnah. Salat malam di malam hari walaupun jumlah rakaatnya sedikit, tiga rakaat, lima rakaat, tapi usahakan untuk dia merasakan kenikmatan dalam dalam salatnya. Ini sudah satu hal yang luar biasa. Ya. Oleh karena itu kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani rahimakumullah, kita mempunyai sarana untuk bermunajat pada Allah dalam salat kita, dalam sujud kita. Ya. Dalam beribadah yaitu salat Itulah saatnya untuk kita menyampaikan keluhan-keluhan kita dalam semua problematika kehidupan yang kita hadapi. Kembalikan pada Allah. Berbicara dengan Allah. Mengadulah kepada Allah. Mengeluhlah kepada Allah, jangan kepada manusia. Tapi kepada Allah Ta'ala. Dan salah satu momen terpenting adalah di saat orang itu sholat. Di saat dia sujud. Di saat dia duduk tasyahud. Dia berdoa minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian bahwa yang uh, wasiat yang yang keempat yang diwasiatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita untuk mengerja, uh, yaitu wala tashrabanna khamran fa innahu ra'su kulli fahishatin. Dan janganlah sekali-kali kamu minum arak karena sungguhnya arak itu adalah ra'su kulli fahishah Pokok dari semua kemaksiatan. Dari semua perbuatan keji. Pangkalnya adalah minum minuman keras. Ya. Kisah tentang seorang wanita yang dia menyuruh seorang laki-laki membunuh seseorang. Orang itu tidak mau membunuh dan dia menyuruh orang itu untuk untuk berzina. Orang itu tidak mau berzina. Kemudian dia memberikan khomer kepada orang tersebut. Setelah orang itu minum khamar, maka dia membunuh dan dia berzina. Oleh karena itu disebutkan dalam bahasa syariat kita tentang minuman keras sebagai ummul khaba'ith. Induk dari semua keburukan. Yaitu khamar. Dan fenomena bahkan realita yang ada pada sebagian masyarakat kita. Kaum muslimin. Ada kecenderungan menggampangkan masalah ini. Kita harus mewaspadai generasi muda dari hal-hal yang terlarang yang diharamkan, dari dari rokok pindah kepada khom, kepada ganja, ganja pindah kepada yang lainnya dan seterusnya kepada kemaksiatan-kemaksiatan yang lainnya. Karena sebagaimana dikatakan oleh para ulama, innalil hasanat akhwat wa innalil sayyiat akhwat Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu memiliki saudara orang yang berbuat satu kebaikan, maka kebaikan yang ini akan menarik kebaikan-kebaikan yang lainnya. Demikian sebaliknya. Bahwa keburukan pun memiliki saudara. Seorang melakukan satu perbuatan buruk, maka perbuatan buruk ini akan menarik perbuatan buruk yang yang yang lainnya. Maka minuman keras adalah sesuatu yang diharamkan oleh Islam. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'anul Karim surat Al-Maidah ayat yang 90 Ya ayyuhalladzina amanu wahai orang-orang yang beriman. Innamal khamru wal maisir. Sesungguhnya minuman keras itu dan perjudian wal ansab wal azlam demikian pula yaitu mengundi nasib atau yang lainnya yang, di, yang merupakan perbuatan yang rijis, perbuatan yang najis, perbuatan yang mengandung dosa min amali syaitan dari perbuatan syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun, maka jauhilah perbuatan itu agar kalian memperoleh keuntungan, agar kalian menjadi orang-orang yang menang. Innama yuridu syaitanu an yuqi'a bainakumul adawah wal bagdha. Sesungguhnya syaitan itu menghendaki untuk menyebarkan di antara kalian permusuhan dan kebencian fil khamri wal maisir dalam minuman keras dan perjudian wa yasuddakum an dzikrillahi wa dan setan menghendaki untuk menghalangi kalian dari berzikir pada Allah dan dari dari salat fahal antum muntahun maka apa kalian meninggalkan meninggalkan minuman keras itu ini ayat yang sebagai ayat terakhir yang melarang untuk minum khamar yaitu ayat ke-91 dari surat Al-Maidah. Ayat surat 91 eh, dari surat Al-Maidah. Kemudian juga disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa orang yang minum minuman keras dan dia menjadi nyandu dalam minuman keras, maka dia akan diharamkan dari khomar surga. Karena sungai-sungai surga itu ada empat. Ada sungai dari air yang segar, yang lezat, ada sungai dari madu, ada sungai dari khomer yang tidak memabukkan dan ada sungai, sungai dari susu. Nah, orang yang di dunia ini dia telah terbiasa minum khomer dan dia tidak taubat pada Allah Azza maka dia tidak akan diberikan oleh Allah di hari kiamat kala dari sungai atau khomer yang ada di di surga. Sebagaimana disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari, "Man syaribal khamra fid dunya barang siapa yang minum minuman keras di dunia ini, thumma lam yatub, kemudian dia tidak bertobat minha dari minuman keras tersebut, hurima hurima hafil akhirati, maka dia akan diharamkan untuk minum arak di akhirat kelak, yaitu arak yang tidak memabukkan. Salah satu dari sungai-sungai surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, "Kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah SAW bersabda, Mudminul khamri in mata laki Allah abidi wasan. Orang yang nyandu minum arak, maka dia apabila meninggal dan dia bertemu dengan Allah Ta'ala, dia itu sama dengan ibarat seorang penyembah berhala. Hadis riwayat Imam Ahmad dan sanat yang sahih. Ini bahaya orang yang nyandu atau yang minum minuman keras. Ancamannya besar Demikian pula kata Nabi Alaihissalam dalam hadis yang sahih tentang suatu zaman akan ada orang-orang yang menghalalkan minuman keras dari umat ini. Kata beliau Alaihissalam, la tadhabul layali wal ayyam tidaklah berlalu malam dan siang atau hari-hari hatta tashroba fiha ta'ifatun min ummatil khamra sehingga ada sekelompok dari umatku mereka akan minum khamr yusammunaha bi ghairi ismiha. Mereka menamakan khamar itu dengan selain namanya. Dan nama-nama yang keren, nama-nama yang mentereng. Padahal itu adalah khamar. Na'udzubillah min dzalik. Hadis ini hadis sahih riwayat Imam Ibnu Majah di dalam Sunan Ibnu Majah. Kemudian wasiat yang kelima yang disampaikan oleh Nabi alaihi salatu wassalam kepada Muad bin Jabal dan juga kepada kita semuanya kata beliau wa iyyaka wal maksiyah Jauhilah engkau dari perbuatan kemaksiatan. Fa inna bil maksiati alla sakhatullah azza wa jalla. Karena dengan maksiat itu akan turun, akan menimpa eh, murka Allah. Murka Allah akan menimpa pelaku-pelaku maksiat dan tidak hanya para pelaku maksiat. Tapi orang-orang yang membiarkan kemaksiatan itu merajalela pun akan tertimpa adab Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Taala berfirman, Wattaqu fitnatan la tusibanna Wattaku fitnatan dan takutlah kalian kepada fitnah yang tidak hanya menimpa orang-orang yang berbuat dosa di antara kalian. Wattaku fitnatan la tusibanna alladziina dzalamu minkum. Takutlah kalian kepada suatu fitnah itu adab yang tidak hanya menimpa orang-orang berbuat zalim di antara kamu sekalian. Artinya juga menimpa yang lainnya. Karena setiap perbuatan maksiat adalah suatu perbuatan kedoli, kezaliman. Kezaliman itu ada tiga macam. Sebagaimana disebut oleh para ulama. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud atau Yalisi. Bahwa zulum, kezaliman ada tiga macam. Ada kezaliman yang tidak akan diampuni oleh Allah SWT. Kalau seorang meninggal dalam keadaan belum bertobat dari kezaliman ini, maka dia tidak akan diampuni oleh Allah SWT, yaitu syirik billah perbuatan syirik. Ini kezaliman yang terbesar. Kemudian yang kedua, kezaliman yang kedua ada kezaliman yang tidak akan dibiarkan oleh Allah. Tidak akan dibiarkan. Yaitu kezaliman antara sesama manusia. Seorang muslim mendolimi saudaranya. Baik dalam hartanya atau atau dalam kehormatan dirinya. Atau jiwanya. Maka ini akan dituntut di akhirat kalau tidak diselesaikan di di dunia ini. Ini kezaliman yang yang kedua yang tidak akan dibiarkan oleh Allah, tapi akan dikisos. Kalau diselesaikan di dunia alhamdulillah, berarti selesai masalahnya. Tapi kalau belum selesai di dunia ini, maka bayarannya adalah di akhirat dan bayarannya berupa amal kebaikan orang yang mendolimi diberikan kepada orang yang terzolimi. Ini bahaya dari Kezaliman yang kedua ini. mendzalimi saudaranya. Ya. Kemudian yang ketiga, zulmun yaitu kezaliman yukfar yang akan diampuni oleh Allah taala. Seorang berbuat dosa, kemaksiatan selain syirik atau ini perbuatan perbuatan dosa kemudian dia bertobat dia kembali pada Allah, maka Allah akan mengampuninya. Dan setiap perbuatan dosa merupakan kezaliman yang dilakukan oleh seorang terhadap dirinya sendiri. Maka dari itu Nabi Alaihissalam melarang perbuatan kemaksiatan ini. Iyaka wal maksiyah. Hati-hatilah engkau, waspadalah engkau dari berbuat maksiat. Dan maksiat itu banyak. Ya. Sekarang maksiat itu ada di saku-saku kita. Tergantung kita mau melakukannya atau tidak. Naudzubillah min dalik. Sarana yang nama HP ini betul-betul mengandung dua hal. Di sini banyak kebaikan bagi orang yang mau manfaatkannya. Tapi juga di sini ada sumber dari malapetaka. Sumber perceraian, sumber pembunuhan, sumber fitnah. Itu ada di tempat ini. Tergantung siapa yang menggunakannya. Maka dari itu hati-hatilah. Kita kepada sebetulnya di ala nikmat yang Allah berikan pada kita. Mempermudah hubungan kita, komunikasi kita. Tetapi ketika disalahgunakan alat ini, benda ini, maka dia akan menjadi bumerang bagi kita. Ya. Dan ini yang juga harus kita ingatkan pada anak-anak kita. Kadang-kadang anak-anak kita kita berikan HP, masya Allah, berjam-jam mereka main dan seterusnya. tahu tahunya melihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah swt. Oleh karena itu kemaksiatan sesuatu yang dilarang dan menjadi wasiat Nabi alaihissalam ya kepada Mu'ad bin Jabal dan kepada kita semuanya karena apa? Karena dampak dari maksiat adalah halla sakhatullah. Murka Allah, kemarahan Allah akan menimpa suatu kaum karena kemaksiatan yang mereka lakukan. Karena Allah telah menjanjikan bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah, penduduk satu negeri yang mereka bertakwa kepada Allah, beriman kepada Allah, Allah akan menurunkan pada mereka berkat-berkat keberkahan dunia dan ya langit dan bu dan bumi. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-96. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard. Seandainya penduduk negeri-negeri itu mereka beriman dan bertakwa, niscaya kami akan membukakan bagi mereka barokat, keberkatan-keberkatan dari langit dan bumi. Walakin kadzabu namun mereka mendustakan ayat-ayat kami ya mendustakan nikmat-nikmat kami fa akhadnahum bima kanu yaksibun maka kami mengadab mereka karena perbuatan mereka maka iman dan takwa akan memberikan kedamaian akan memberikan rahmat karunia Allah pada orang-orang yang atau penduduk-penduduk negeri-negeri yang taat pada Allah yang beriman pada Allah yang bertakwa pada Allah sebaliknya Penduduk satu negeri yang bermaksiat pada Allah melakukan kemungkaran-kemungkaran dan tidak ada amar ma'ruf nahi mungkar, naudzubillah dikhawatirkan bahwa adab Allah akan menimpa mereka. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, orang-orang yang taat kepada Allah, Allah akan memberikan kepadanya jalan keluar, memberikan kemudahan dalam urusan-urusannya. Tetapi kemaksiatan-kemaksiatan dapat menghalangi dan menyulitkan seorang dalam dalam kehidupannya. Ya. Tidaklah apa yang dialami oleh kaum muslimin dari kesulitan-kesulitan mereka alami, kehinaan yang mereka alami oleh orang-orang kufar di negeri-negeri muslim melainkan karena banyaknya kemaksiatan yang dilakukan oleh kaum muslimin. Kesyirikan-kesyirikan, perbuatan-perbuatan mungkar yang menyebar ya. Maka merupakan kewajiban kita untuk berupaya agar memperkecil bahkan menjauhkan menjauhi perbuatan perbuatan mungkar dari diri kita, dari keluarga kita dan dari rumah-rumah kita. Kemudian yang berikutnya disebutkan di sini tentang maksiat yang menyebabkan murka Allah Subhanahu wa taala yaitu dalam surat Hud ayat yang ke-102. Surat Hud Ayat yang 102 Allah SWT berfirman, "Wa kadzalika akhdhu rabbika idza akhadhal qura wa Dan demikianlah adab Tuhanmu apabila dia mengadab negeri-negeri itu karena perbuatan-perbuatan kezaliman yang mereka lakukan. Inna akhdahu Inna akhdahu alimun syadid. Sesungguhnya adab Allah itu adalah adab yang pedih dan adab yang keras. Maka dari itu ketika kita masih dilindungi oleh Allah SWT, padahal banyak maksiat yang kita lakukan, hendaklah ini menjadi pelajaran untuk kita bertobat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi Alaihissalam, Beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memeliharanya dan mengajarkan kita agar Allah malingkan dari perbuatan kemaksiatan. Allahumma inni as'aluka al-huda wat Ya Allah, sungguhnya aku mohon pada Engkau petunjuk. Aku mohon pada Engkau at-tuqa ketakwaan. Karena orang yang bertakwa dia akan menghindari perbuatan-perbuatan maksiat. Wal afaf wal ghina. Dan aku mohon pada Engkau, aku minta pada Engkau ya Allah al-afaf agar aku mampu menjaga kehormatan diriku. Dan ya Allah aku mohon pada Engkau kecukupan, kecukupan agar tidak agar menjadi orang yang cukup dalam kehidupannya, tidak meminta-minta, selalu bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Banyak doa-doa Rasulullah SAW, ya yang dengannya seorang bisa mengamalkannya untuk menjaga dirinya dari perbuatan maksiat. Contoh doa yang lain, Allahumma ati nafsi taqwaha. Ya Allah berikanlah kepada diriku ini, kepada jiwaku ini akan ketakwaannya. Wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Dan sucikanlah jiwaku ini karena Karangkala sebaik-baik zat yang membersihkan, yang mensucikan jiwa manusia. Yang mengotori jiwa itu adalah maksiat pada Allah Ta'ala. Mengotori hati seseorang, mengotori jiwa seseorang. Sebaliknya, amal-amal ibadah, amal-amal soleh akan membersihkan hati seseorang. Membersihkan jiwa seseorang. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian wasiat yang berikutnya yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita yaitu wa iyyaka wal firara az zahfi wa in halakan nas janganlah sekali-kali engkau meninggalkan medan peperangan yakni di saat terjadinya peperangan antara kaum muslimin dan kaum kufar kalau terjadi peperangan dan seorang telah menjadi pasukan kaum muslimin maka dia diharamkan meninggalkan medan peperangan kalau dia sudah masuk dalam medan peperangan hukum meninggalkan medan itu haram. Harus dia maju. Kalau sudah menjadi salah satu bagian dari pasukan kaum muslimin yang telah bertemu dengan pasukan kaum kufar. Nah orang yang meninggalkan medan peperangan dengan sengaja ini termasuk diantara dosa-dosa besar. Salah satu dari dosa-dosa besar yang disebutkan oleh Nabi SAW yaitu Allah meninggalkan medan peperangan yakni di saat terjadi peperangan dan di saat seorang telah masuk dalam barisan pasukan kaum muslimin maka dia tidak boleh meninggalkannya ya kecuali meninggalkan barisan itu untuk siasat dalam peperangan ini dibolehkan sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Al-Anfal ayat yang ke-15 dan ayat yang ke-16 Ya ayuhalladzina amanu wahai orang-orang yang beriman, Iza laqitumul ladzina kafaru zahfan apabila kamu bertemu dengan orang-orang yang orang-orang kafir yang sedang menyerangmu ya di dalam peperangan fala tuwalluhumul adbar maka janganlah kamu membelakangi atau melarikan diri dari mereka jangan Waman yuwallihim yauma idzin duburahu. Dan barang siapa yang membelakangi atau mundur di waktu itu dari mereka ya illa mutaharrifan liqitalin kecuali dia berbelok untuk siasat perang. Dia berbelok untuk siasat perang boleh. Ya. Meninggalkan barisan tapi untuk siasat peperangan atau hendak menggabungkan diri dengan pasukan kaum muslimin lainnya ya illa mutaharifan liqitalin aw mutahayyizan ila fi'atin faqad ba'a bighadabin min Allah wa ma'wahu jahannam wa bi'sal masir jadi seorang dibolehkan untuk meninggalkan peperangan itu kalau untuk dua hal yang pertama untuk siasat perang yang kedua untuk dia bergabung dengan kaum muslimin pasukan kaum muslimin ini dibolehkan tapi selain itu tidak boleh lari menurunkan diri, lari kemudian kembali ke kampung halamannya. Di saat terjadi peperangan, ini dia akan kembali dengan murka Allah Subhanahu wa taala. Jadi wasiat yang disampaikan oleh Nabi sallam tentang larangan meninggalkan medan peperangan di saat terjadinya peperangan. Oleh karena itu kata Nabi Alaihissalam dalam hadis sahih, "Ijtanibu asab sab al-mubiqat." Jauhilah kalian dari tujuh perkara yang akan membinasakan kalian. Kalau ya Rasulullah, wa mahunna. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah tujuh perkara tersebut? Tujuh perkara yang akan membinasakan seorang. Maka dijawab oleh Nabi Sallam Kol kata beliau, yang pertama asyirku billah, menyekutukan Allah dan sesuatu. Yang kedua wasihru, yaitu menyihir orang. Hukumnya haram. Belajar ilmu sihir tidak dibolehkan dalam agama Allah. Jadi perbuatan si, sihir. Yang ketiga, wa qatlun nafsil lati haramallahu illa bil haq. Membunuh jiwa tanpa alasan. Tanpa ada hal yang membenarkannya. Ini hukumnya haram. Termasuk yang membinasakan seorang. Yang keempat, wa aklur riba makan harta riba. Makan harta riba. Yang kelima, waqlu malil yatim. Makan harta anak yatim. Anak yatim tinggal mati oleh orang tuanya. Kebetulan dia yang tahu harta itu diambil harta tersebut. Dimakannya naudzubillah min dhalik. Kemudian yang keenam, waqlu malil yatim. Yang keenam, wat tawalli yaumaz zahfi. Tawalli yaumaz zahfi yaitu berpaling di hari pertemuan dua pasukan. Ini termasuk yang membinasakan seseorang. Kemudian yang ketujuh, waqaful muhsanat al-mu'minat al-ghafilat. Menuduh wanita-wanita mukminat yang mereka tidak berbuat zina, dituduh berbuat zina padahal mereka tidak melakukannya. Ini termasuk dosa dosa besar yang akan membinasakan seseorang wal iyadu billah naudzubillahi min dalik. Kemudian wasiat yang ke tujuh jadi wasiat Nabi Alaihissalam yaitu kata beliau, wa idza asaban nasa mutan wa anta fihim fathbut. Dan apabila manusia tertimpa kematian yang bersifat mewabah karena suatu penyakit yang mewabah, maka kata Nabi Alaihissalam jika kamu ada di tempat itu, maka usbud tetaplah. Ini berkaitan dengan masalah yang menimpa suatu masyarakat. Ada satu kota, suatu desa tertimpa penyakit yang mewabah. Sehingga banyak orang meninggal di tempat tersebut, di desa itu. Dalam hukum Islam, bahwa kita dilarang orang yang berada di desa itu dilarang keluar meninggalkan desa tersebut. Sebaliknya orang yang berada di luar di luar desa itu dilarang masuk ke desa tersebut atau ke kota ke suatu kota yang tertimpa wabah penyakit itu. Ini yang diajarkan oleh Nabi SAW. Kalaupun seorang misalnya ditakdirkan dia meninggal karena wabah penyakit tersebut maka ini termasuk bagian dari mati syahid. Bagian dari mati syahid. Jadi ada sejumlah hadis, ya bukan ini tempat pembahasannya, namun ini menunjukkan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umat beliau untuk bersabar. Ketika suatu tempat tertimpa musibah, ya, seperti penyakit yang mewabah, taun, kolera, atau yang lainnya, maka kita diperintahkan untuk bersabar di tempat itu dan tidak meninggalkan tempat tersebut. Tidak meninggalkannya. Tapi kita bersabar. Kata Nabi alaihissalam dalam hadis yang sahih. Kata beliau, "Wa idza waqa'at qat'oonu bi baladin" Apabila suatu penyakit taun, penyakit yang mewabah menimpa satu negeri, wa antum fihi sementara kamu berada di negeri itu fala takhruju minhu maka janganlah kalian keluar darinya jangan kalian keluar dari negeri itu wa idza waqa'a bi baladin walastum fihi dan apabila penyakit yang mewabah itu menimpa suatu negeri walastum fihi tetapi kalian tidak ada di negeri itu, fala tadkhulu ilaihi, maka janganlah kalian masuk ke negeri itu. Jangan kalian masuk ke negeri tersebut. Hadis ini hadis sahih riwayat Imam Muslim di dalam sahihnya. Kemudian ada berita yang lain juga dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, "Inna hadza ta'un rijzun." Sesungguhnya penyakit yang mewabah itu, taun, kolera atau yang lainnya, Ya. Ini kata beliau rijsun suatu azab. Sulita ala man kana qablakum yang Allah timpakan kepada orang-orang sebelum kalian. Bagian dari azab yang Allah timpakan pada orang-orang sebelum kalian. Au ala bani Israel. Atau yang Allah timpakan kepada bani Israel. Fa idza kana bi ardi fala takhruju minha firaran minhu maka apabila penyakit itu menimpa suatu negeri, ya, maka, sementara kalian berada di negeri itu, maka janganlah kalian keluar darinya. Jangan kalian lari darinya. Wa idza kana bi ardin fala tadkhuluha. Dan apabila kalian uh, kalian tidak ada di negeri itu, jangan kalian masuk ke negeri tersebut. Kemudian dalam sebuah hadis yang lain, kata Nabi alaihi salatu wassalam, atauun ridsun au adabun ursila ala bani Israel. Bahwasanya penyakit taun itu merupakan azab yang Allah berikan timpakan kepada Bani Israel. Au ala kana qablakum atau kepada orang sebelum kalian. Fa idza sami'tum bihi bi ardin maka apabila kalian mendengar penyakit itu ada di satu negeri, fala takdumu takdamu alaihi, maka jangan kalian masuk ke negeri itu. Wa idza waqa'a bi ardin wa antum biha dan apabila terjadi satu negeri kalian berada di negeri itu fala takhruju firaran minhu maka janganlah kalian keluar melarikan diri darinya. Ini kaidah dalam agama ini. Kita diperintahkan bersabar kalau tertimpa di satu negeri penyakit tersebut, penyakit yang mewabah. Dan orang yang meninggal karena penyakit ini adalah syahid. Matinya adalah mati syahid mati syahid. Kemudian wasiat yang ke-8 yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita dalam hadis Muad bin Jabal ini, "Wa anfiq ala iyalika min taulika" dan infakkanlah, nafkahkanlah untuk keluargamu dari kemampuanmu, dari hartamu. Ini menjelaskan bahwa Nabi alaihi wasallam menanamkan kepada orang-orang yang mempunyai tanggung jawab dalam rumah tangga mereka agar menjadi orang-orang yang betul bertanggung jawab, memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya dan orang-orang yang menjadi tanggung jawab mereka. Dan memberikan nafkah kepada keluarga ini ganjaran yang besar. Dia bernilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bernilai ibadah. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat Saba ayat yang ke-39, "Wa ma anfaqtum min syai'in" apa saja yang kalian infakkan dari harta yang kalian infakkan fa huwa yukhlifuhu niscaya dia Allah yang akan menggantikannya wa wa khairur raziqin dan dia adalah sebaik-baik yang memberikan rezeki sebaik-baik pemberi rezeki maka ketika seorang membelanjakan hartanya dalam rangka melakukan tanggung jawabnya terhadap istri dan anak-anaknya tidak boleh ada rasa khawatir dalam dirinya pasti Allah akan menggantikannya Pasti Allah akan menggantikannya. Kemudian dalam surat Tolak, surat At-Tolak ayat yang ke-7. Allah Ta'ala berfirman, liyunfiq dhu sa'atin min sa'ati. Hendaklah orang yang memiliki kemampuan, dia mengeluarkan, menginfakkan dari kemampuannya. man kudiru alaihi rizqahu falyunfiq mimma atahu Allah. Dan barang siapa yang dia diberikan harta, ya yang yang se, se, sewajarnya atau harta yang yang sedikit maka hendaknya dia menginfakkan semampunya dari apa yang Allah berikan kepadanya. La yukallifullahu nafsan illa illa ma atah ma ataha. Allah tidak membebani suatu jiwa kecuali apa yang Allah berikan kepadanya. Saya ja'alullahu ba'da usrin yusra karena Allah akan menjadikan setelah satu kesulitan Allah memberikan kemudahan. Ya maka infak kepada keluarga, memberi nafkah kepada keluarga, janganlah seorang itu khawatir. Allah akan memberikan gantinya, Allah memberikan balasannya. Kata Nabi alaihi menunjukkan keutamaan harta yang diinfakkan untuk orang-orang yang menjadi tanggung jawab kita. Kata beliau, dinarun anfaqtahu visabilillah. Satu dinar yang engkau infakkan di jalan Allah. Wa dinarun anfaqtahu fi raqabah. Satu dinar yang engkau infakkan untuk membebaskan budak. Wa dinarun Tasadakta bihi dan satu dinar yang engkau memberikan sedekah dengannya ala miskin kepada seorang miskin wa dinarun anfaqtahu ala ahlika dan dinar satu dinar yang engkau infakkan untuk keluargamu a'dhamuha ajron yang paling besar pahalanya allazi anfaqtahu ala ahlika yaitu dinar yang engkau infakkan untuk keluargamu ini menunjukkan keutamaan Seorang yang menginfakkan harta untuk keluarganya. Karena itu menjadi tanggung jawabnya. Memberikan biaya hidup pada istri anak-anak. Ini tanggung jawab seorang suami. Seorang ayah. Nah dari semua pahala. Pahala infak itu tadi. Sumbang ke masjid. Berikan sedekah seorang miskin. Atau berikan sedekah pada orang minta-minta. Atau yang lainnya. Yang paling besar pahalanya. Yang kita infakkan untuk kehidupan atau menghidupi keluarga kita. Ini pahala yang lebih yang lebih besar, paling besar. A'dhamuha ajran. Kata Nabi SAW. Hadis ini hadis sahih dari Imam Muslim dalam sahihnya. Kemudian orang yang menginfakkan hartanya untuk keluarganya sebagaimana disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim anna Rasulullah wasallam qol dalam hadis Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an bahwa Rasulullah SAW berkata kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, "Wa innaka lantun tunfiqa nafaqatan." Dan bahwa sayang engkau tidaklah engkau memberikan nafkah atau suatu nafkah tabtagi biha wajah Allahi yang mana ketika engkau memberikan nafkah itu engkau mengharapkan wajah Allah illa ujirta alaiha melainkan semua nafkah itu akan ada pahalanya yang diberikan kepadamu hatta ma taj'alu fi fi imra'atika bahkan yang engkau berikan untuk memberi makan kepada istrimu itu adalah ada ganjarannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan seorang pelit untuk keluarganya sementara dia menghambur-hamburkan harta untuk orang lain. Karena ada sebagian orang demikian. Kalau untuk istrinya perhitungan luar biasa, untuk anaknya perhitungannya luar biasa. Ya. Catatannya lengkap, ya. Ditagih, mana belanjaannya? Apa saja kamu beli? Tapi kalau untuk orang lain, masya Allah, cari muka. Itu kamu mau apa? Keluarkan sekian, semua merah yang keluar. Kalau istrinya coklat, ya, abu-abu yang keluar, <laughs> dua ribu, lima ribu yang keluar. Tapi untuk yang lainnya seratus ribu, dua ratus ribu. Ya. Padahal pahala lebih besar diberikan pada infak yang diberikan untuk keluar keluarga. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa Kemudian wasiat yang kesembilan yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu ya, kepada kita wala tarfa'anhum asoka adaban. Jangan engkau membiarkan yakni tidak mendidik keluargamu. Ini salah satu dalil tentang kewajiban sebagai orang tua, penanggung jawab dalam rumah tangga untuk mendidik keluarga. Mendidik keluarga ini lebih bersifat umum. Yang mendidik hal berkaitan dengan akidah. Mengajarkan mereka akidah yang benar. Yang kedua mendidik mereka beribadah. Mengajarkan mereka bagaimana beribadah pada Allah Ta'ala. Solat-solat mereka. Kita periksa. Solatnya benar atau tidak. Bacaan-bacaannya benar atau tidak. Ini kewajiban orang tua. Kalau dia tidak sanggup, panggil guru, bayar guru untuk mengajarkan kepada keluarganya. Kemudian mengajarkan pada anak-anak akhlak, moral yang baik, akhlak yang mulia. Ini yang kurang sekarang ini. Ya. Orang tua sibuk dengan mencari dunia. Melalaikan anak-anaknya. Sehingga lahirlah generasi yang tidak berakhlak. Yang tidak berakidah benar. Generasi yang jauh dari Al-Quran. Generasi yang jauh dari adab-adab islami. Ini yang sangat kita, kita sayangkan. Padahal ini merupakan kewajiban dan wasiat Nabi SAW kepada umat beliau agar mendidik keluarga mereka. Ya, oleh karena itu kaum muslimin dan kaum muslimat ya dengan adanya sarana-sarana ilmu yang lebih yang cenderung lebih mudah di zaman kita ini, maka mari kita mengambil waktu ya untuk mendidik keluarga kita. Untuk mendidik keluarga kita, mengajarkan adab-adab yang benar, akhlak yang benar, ya akidah yang benar kepada mereka. Allah Ta'ala berfirman dalam surah At-Tahrim ayat yang ke-6. Ya ayuhalladzina amanu. Wahai orang-orang beriman. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Peliharalah diri kalian dan keluarga kalian dari azab api neraka. Ini perintah Allah. Sebagai landasan untuk mendidik keluarga. Mengajarkan mereka ajaran-ajaran Islam, adab-adab Islam yang mulia yang telah diajarkan oleh Allah dan Rasulnya kepada kepada kita. Kemudian wasiat yang ke-10 yang terakhir yang diajarkan oleh atau diwasiatkan oleh Nabi SAW kepada kita yaitu wa akhifhum fillah dan tanamkanlah rasa takut keluarga kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menanamkan rasa takut pada Allah. Banyak caranya, cuma memang jarang dipraktekkan dalam kehidupan. Kadang-kadang justru kita memberi contoh yang jelek pada anak-anak kita. Kadang-kadang kita ini justru mengajarkan mereka takut kepada selain Allah. Takut kepada setan. Ya, anak mau ke belakang, nah awas loh hati-hati loh Nah, ada setannya itu, kamu keluar. Nah ini bukan mendidik anak untuk takut pada Allah, tapi takut pada se setan. Justru sebaliknya, harus menyuruh anak itu jangan takut pada syaitan. Karena seorang mukmin dia memiliki Allah. Baca qul a'udzu bin nas. Baca qul wallahu ahad, baca ta'awud. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jangan mendidik mereka untuk takut pada pada syaitan. Tapi didiklah mereka takut pada Allah Ta'ala. Jangan berbohong. Berbohong itu akan dicatat oleh malaikat. Ya, ada malaikat pencatat amal kita. Setiap ucapan yang kita ucapkan eh, dicatat oleh malaikat. Perbuatan yang kita lakukan dilihat oleh Allah, dicatat oleh malaikat. Maka di sini pentingnya yakni menanamkan rasa takut kepada Allah dalam diri kita, dalam diri anak-anak kita atau keluarga keluarga kita agar mereka takut pada Allah Azza Wajalla. Nah hati-hati nak ketika dia izin keluar ayah ibu tidak melihat kamu tapi ada yang melihat itu Allah Subhanahu Wa Taala dimanapun kamu berada Allah melihatmu. Ya. Ini salah satu bentuk dalam mendidik anak-anak untuk takut pada Allah Taala. Jangan selalu dipantau terus dijaga diawasi itu kadang-kadang kita sendiri yang kewalahan karena tidak mungkin kita mengawasi mereka 24 jam. Tapi tanamkan dalam diri mereka. Dia nasihat-nasihat. Luqman memanggil anaknya, ya anakku, wahai anakku, ya bunayya. La tushrik billah. Wahai anakku, janganlah kau menyekutukan Allah dengan suatu. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang yang besar. Dan seterusnya. Wasiat-wasiat Sulaiman yang dicontohkan. Uh, Luqman yang, di, yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quranul Karim. Coba kita jadikan ya salah satu landasan dalam mendidik anak-anak kita. Bagaimana Luqman mengajarkan anaknya. Silakan buka Al-Quranul Karim. Surat Luqman ayat yang ke-13 dan seterusnya. Ya, agar anaknya takut pada Allah Ta'ala. Ya, ini sudah ada metode dalam Al-Quranul Karim. Tinggal kita bagaimana kita menerap, menerapkan metode itu. Yang lebih penting dari itu adalah ada kemauan atau tidak. Ini yang terpenting. Kalau tidak punya kemauan, ya tidak bakal kita mengajarkan atau mengamalkan amal kebaikan dan mengajarkan dan mendidik anak-anak kita. Tapi kalau kita memiliki kemauan, taufik dari Allah Taala, maka insya Allah yang berat menjadi menjadi ringan. Maka di sini pentingnya keikhlasan dalam beramal, dalam berbuat, dalam mendidik. Ya, kita hidup hanya sementara. Apa yang kita bisa berikan pada anak-anak kita, pada keluarga kita? Yang paling berarti adalah ilmu dan pendidikan pada mereka. Adapun harta bakal habis. Harta yang kita tinggalkan untuk anak-anak kita bakal habis. Tapi kalau ilmu yang kita ajarkan, ya wasiat-wasiat yang baik kita berikan pada mereka, maka itulah yang sangat berarti bagi bagi mereka. Ya. Termasuk dalam hal ini adalah menyekolahkan anak-anak kita di pesantren-pesantren yang mengajarkan tauhid, yang mengajarkan akidah, yang mengajarkan sunnah Nabi SAW. Ya, ini yang terbaik. Ya. Harta atau pemberian yang paling berarti bagi uh, bagi anak-anak kita, yaitu mendidik mereka, menyekolahkan mereka kepada ya kepada sekolah-sekolah yang mengajarkan akidah yang benar, mengajarkan manhaj ibadah, manhaj kehidupan yang benar sesuai dengan Islam yang diturunkan Allah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani rahimakumullah, ya memang demikianlah 10 wasiat ya secara singkat saya sampaikan eh, pada kesempatan yang baik ini untuk kita semuanya dan insya Allah mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semuanya dan demikian 10 wasiat Mu'ad eh, wasiat Rasulullah yang beliau sampaikan kepada Mu'ad bin Jabal yang juga untuk kita semuanya telah tersampaikan pada kesempatan yang baik ini semoga bermanfaat bagi kita semuanya dan semoga majlis ini betul-betul diberkahi oleh Allah SWT. Apabila kita memiliki kesalahan dan dosa diampuni oleh Allah. Apabila kita uh, mengharapkan ilmu, semoga diberikan ilmu yang bermanfaat. Dan semoga juga kita diberikan taufik untuk melakukan amal-amal kebaikan, amal soleh dan istiqomah sampai akhir dari kehidupan kita. Dan semoga Allah senantiasa memberikan taufik kepada seluruh uh, pengurus yayasan dan yang lainnya. Takmir dari Masjid Namira. Semoga masjid ini salah satu di antara... Uh, uh, pusat dari ilmu, pusat dari amal kebaikan ya bagi masyarakat kaum muslimin di kota atau di Pekalong di Lamongan ini dan ya di manapun mereka berada. Aku qauli hadza kurang lebih yang mohon maaf. Semoga Allah menerima amal ibadah kita. Subhanakallahumma bihamdika أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم wa على ala nabiyyina wa ala alihi والحمد لله رب alamin ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته